Sekarang kita sampai pada halaman 74 poin yang keenam Al-Imam Ibn Abi Zaid Al-Karawani rahimahullah berkata, "Wa annahu fawqa arsyihi al-majid bidzatihi." Sesungguhnya Allah ada di atas arasnya yang agung dengan zatnya. Wa huwa fi kulli makanin bi ilmihi. Dan dia dengan ilmunya di mana-mana. Ya, artinya Allah ilmunya di mana-mana. Zatnya ada di atas al-arsh. Kata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizallahu taala, lama dzakara Ibnu Abi Zaid rahimallah anna min asma'ihi mi anna min asma'illah al-aliyyu atau min asma'illah al-aliyya wa qad dzakarahu qariban muqtarinan bismil azim wa bismil kabir bayyana fi hadza anna uluwallahi azza wa jalla wa faqiyatahu ala arsyihi annahu uluwun bizzat. Al-Imam Ibn Abi Zaid Al-Qarawani rahimahullah taala pada poin sebelumnya itu menyebutkan di antara nama Allah Al-Ali. Ya, sudah kita lewati dua poin ya yang menyebutkan nama Al-Ali. Baik poin yang kelima kemarin tentang nama-nama Allah, yang terakhir Allah eh, ya, Imam Imam Ibn Abi Zaid mengatakan nama Allah diantaranya Al Ali Al Kabir. Kemudian poin sebelumnya, poin keempat tentang potongan atau petikan dari ayat kursi yang terakhir adalah berbunyi wa Al al azim. Imam Ibn Zaid eh, Ibn Abi Zaid Karawani menyebutkan dua kali nama Al-Ali sebelum poin yang keenam ini. Kemudian beliau pada poin yang keenam ini menyebutkan ketinggian Allah di atas aras itu dengan zatnya. Ini ada makna yang tersirat. Apa itu? Yaitu bahwasanya kama annau aliyun bil qadar wa bil qahr ya wa inna mana sala ului ala arsi bidatihi lama wuji man yakul inna wallahi uluun qadrin wa ulu qahrin wa awwala uluwa ala arsi bistila'i alai. ini sudah kita sempat singgung kemarin bahwasanya ada sekelompok alil bid'ah yang mentakwil mereka mengakui Allah ada di atas ya Cuma makna di atas di sini atau Allah Maha Tinggi, ya tinggi kedudukan dan kekuasaannya. Zatnya di mana-mana. Ini takwilnya alil alil bid'ah. Makanya Al Imam Ibnu Abi Zaid Al Qarawani setelah menyebutkan tentang nama Allah yang Maha Tinggi, beliau menyebutkan ketinggian Allah itu juga ya dengan zatnya di atas arsh dengan eh, zatnya ada di atas langit dan sudah kita sampaikan, ketinggian Allah ada tiga maknanya. Tinggi zatnya di atas langit, di atas aras, tinggi kekuasaannya, dan tinggi kedudukannya. Alil bid'ah hanya meyakini dua poin yang terakhir saja. Ketinggian, kekuasaan, dan ketinggian kedudukan. Adapun ketinggian Allah dengan zatnya di atas aras, mereka tidak mau meyakininya. Karena mereka sudah punya keyakinan Allah ada di di mana-mana. Makanya di sini Al-Imam Ibnu Abi al Karawani menegaskan Allah itu tinggi di atas arus dengan zatnya. Ya, namanya Allah Maha Tinggi. Ya, sifat ketinggian itu mencakup tiga eh, bentuk kategori tinggi zatnya di atas langit, tinggi kedudukannya dan tinggi kekuasaan. Ini yang kita sebut tadi ada makna tersirat ketika beliau mengatakan bahwasanya Allah di atas arasnya ya yang mulia dengan zatnya. Setelah beliau menyebutkan dua nama ya dua kali nama Allah Al Ali pada poin sebelumnya. Ini ya di antara para ulama ketika menulis itu terkadang ada makna-makna yang tersirat. Maka disampaikan di sini oleh Syekh Abdul Musin Abbas bahwasanya beliau menyampaikan pada poin ke-6 ini Allah ada di atas arasnya dengan zatnya ini karena ada orang-orang yang mentakwil bahwasanya ketinggian Allah hanyalah ketinggian kekuasaan dan ketinggian kedudukannya. Wa annau laisa ala asyi haqiqatan bidzatihi mereka tidak meyakini bahwasanya Allah ada di atas aras secara hakiki dengan zatnya fa'abbara bi'ulwi zat raddan ala man yakul atau ala man kal innahu uluwun majaziyun warisa bihaqiqiyin ya Imam Ibn Abi Zaid Al-Qarawani dalam poin ke-6 ini membantah orang-orang yang mengatakan ketinggian Allah itu ketinggian yang ya majazi majaz bukan hakiki ya beliau mengatakan ini adalah apa ketinggian yang hakiki dengan zatnya, bukan ketinggian kedudukan ataupun kekuasaan saja. وهذا nadhiru qawli salaf anil Quran innahu ghairu makhluqin ini semisal dengan apa yang diucapkan oleh para salafus saleh tentang Al-Quran ya ketika ada kelompok alil bid'ah baik kelompok Jahmiyah atau mu'tazila mengatakan Al-Qur'an makhluk, maka serempak ya ulama-ulama Ahlussunnah mengatakan Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluk. Al-Qur'an adalah kalamullah bukan makhluk. Dan inilah salah satu tugas para ulama. Apa itu? Membantah ucapan-ucapan yang sesat, pemikiran-pemikiran yang ya eh, batil atau kelompok-kelompok yang sesat dan menyesatkan. Semuanya dalam rangka an-nasihat, memberikan nasihat kepada umat. Dan itulah yang Rasul pernah sabdakan tentang ciri-ciri ulama sunnah wal Jamaah. Rasul mengatakan, "Yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu." Yanfuna anhu tahrifal ghalil wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin ilmu agama ini senantiasa akan dibawa oleh para ulama-ulama. Apa tugas mereka? Kata Rasul yang pertama, yanfun anhu tahrifal ghali. Ya, meniadakan, menolak tahrif, penyelewengan, eh pentakwilan orang-orang yang batil. Wa al jahilin, tahrif al ghalin wa mubtilin Jangan membantah jalannya orang-orang yang sesat dan di atas kebatilan dan membantah takwilnya orang-orang yang yang jahil. Ada amar ma'ruf, ada nahi mungkar. Dalam Islam tidak cukup hanya amar ma'ruf. Eh, seperti kelompok jamaah tablet. Eh, kita hanya apa? Menyuruh kepada kebaikan saja. Kalau sudah kita suruh kebaikan, insya Allah akan hilang kemungkaran. Mustahil. Ya. Ini adalah kelompok sesat. Karena apa? Allah menyatakan kuntum khaira ummatin apa? Ukhriya linnas ta'muruna bil ma'ruf. Sampai di sini saja? Tidak. Wa tanhauna al munkar. Eh, wa ulaika hum eh, wa takum minkum ummatun yad'una al khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna al munkar. Selalu digandengkan. Dan di antara nahi munkar yaitu membantah kelompok-kelompok yang sesat. Sebagaimana dikatakan juga oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah bahwasanya membantah al bid'ah itu termasuk min jumlatil amr bil ma'ruf wa nahi anil alil munkar. Itu tugas para ulama setiap ada pemikiran, ucapan, keyakinan yang sesat, mereka langsung apa? membantahnya. Wa amma qaluhu, adapun ucapan al-Imam Ibn Abi al-Qarawani, wa huwa fi kulli makan bi ilmi, Allah dengan ilmunya di mana-mana. Sekali lagi yang di mana-mana adalah ilmunya, zatnya di atas al-arsy. Fawali nafil qauli bil hulul wal ittihad. Ucapan ini membantah, menolak keyakinan sebagian manusia yang mengatakan Allah itu bersatu dengan makhluk-makhluknya. Wa huwa Allah halun fil makhluqat Ya, mereka mengatakan bahwasanya Allah itu bersatu dengan makhluk-makhluknya. mutahidun ma'aha. Ya, mukhtalitun biha. Ya, bersanding, ber, ya, menempel dengan makhluknya. Fa'in Allah Azza wa Jalla al-Khaliq. Wa kullu masiwa makhluk. Allah adalah sang pencipta. Selain Allah adalah makhluk. Wal makhlukat kulluha kanat adaman. Semua makhluk itu asalnya tidak ada Allah, Kemudian Allah yang menciptakan mereka. Fawujuduha mubayinun liwujudillah. Keberadaan makhluk itu otomatis ya berpisah dari wujudnya Allah Subhanahu wa taala. tidak akan mungkin bersatu antara Khalid dengan apa? Al makhluk. Wa huwa subhanahu wa ta'ala ba'inun min khalqihi. Allah subhanahu wa ta'ala dengan zatnya itu terpisah dari makhluknya. Allah maha sempurna. Sedangkan makhluk maha eh, sangat penuh dengan kekurangan. Maka nggak akan mungkin bersatu antara yang maha sempurna dengan yang eh, penuh dengan kekurangan. Eh, ta'ala Allah amma yakuluna uluan kabira. Maha suci Allah dari apa yang mereka ucapkan. Cuma inilah sebagian manusia mereka sudah teracuni oleh racun-racun iblis yang menyatakan Allah bersatu dengan wali-walinya. Ya, wali-walinya itu sudah bersatu dengan Allah, makanya ada istilah ya kalau sudah tingkat makrifat tidak ada lagi apa? kewajiban. Karena apa? Ya Allah sudah menyatu dalam dirinya. Naudzubillah min dalik. Makanya kata seorang penyair, ya kalau Allah menyatu dengan wali-wali itu, maka siapa yang diperintah dan siapa yang apa? memerintah. Ya, karena apa bersatu? Ini adalah agamanya orang-orang yang tidak waras. Ya, bagaimana Allah yang maha sempurna bersatu dengan orang-orang tersebut. Naudzubillah min dalik. Eh, maka para ulama pun membantah ucapan-ucapan mereka. Di antaranya di sini Imam Ibn Abi Zaid Al-Qarawani mengatakan Allah dengan zatnya ada di atas al-arsh. Ya, namun ilmunya Allah ada di mana-mana. Wa huwa subhanahu wa ta'ala ba'dan min khalqi. Laisatil makhlukat halatan fillah. Tidak mungkin. Ya makhluk bersatu dengan Allah. Walal khaliq halan fil makhlukat. Demikian pula tidak mungkin Allah bersatu dengan makhluk-makhluknya. Kemudian wa ma'iyatullah fusirat bi anna ma'iyatun bil ilmi. Kemudian kalau ada kata-kata dalam Al-Quran Allah bersama hamba-hambanya, ya ini sudah kita sampaikan kemarin kebersamaan Allah ada berapa? Ada dua. Apa saja? Al-ma'iyatul khasa kebersamaan secara khusus dan kebersamaan secara apa? Secara umum. Al-ama. Dua-duanya itu tidak melazimkan eh bersatunya hamba dengan dengan makhluk. Allah bersama hamba-hambanya. Nanti akan dibawakan dua ayat ya dalam surat Al-Mujadilah yang ketujuh dan surat Al-Hadid ayat yang keempat yang di situ ada kata-kata Allah bersama manusia di mana saja mereka berada. Kebersamaan itu adalah bi ilmihi. Ini maksudnya Al-Imam Ibnu Abi Zaid Al-Qarawani. Allah bersama kita dengan ilmunya, zatnya ada di atas al-arsy. Allah selalu mengawasi kita ya. Dan itu sama sekali tidak bertentangan ya secara syariat, secara logika dan juga secara bahasa. Nanti akan disampaikan. Wa ma'iyatullah fustirat bi anna ma'iyatun bil ilmi. Kebersamaan Allah dengan hamba-hambanya itu ditafsirkan dengan kebersamaan dengan ilmunya. Kama qala Ibnu Abi Zaid Al-Qarawani huna seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Abi Zaid dalam poin yang keenam ini. Wa huwa fi kulli makan bi ilmi. Allah di mana-mana dengan ilmunya, bukan dengan dengan zatnya. Kemudian beliau membawakan Syekh Abdul Masir membawakan surat Al-Mujadilah ayat yang ketujuh, "Alam tara Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard." Tidakkah engkau perhatikan bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di di bumi. Ma yakunu min najwa salasatin illa wa rabi'uhum. Tidaklah ada tiga orang yang berbisik-bisik kecuali Allah yang keempat. Wala khamsatin illa huwa sadisuhum. Tidaklah lima orang berbisik-bisik ya Allah yang yang keenam Allah yang mendengarkan bisikan-bisikan mereka. Entah bisikan-bisikan setan atau bisikan-bisikan yang yang baik. Entah bisikan-bisikan membuat makar, rencana jahat, menghiba, menfitnah atau yang lainnya, Allah mengawasi dan pasti Allah akan meminta pertanggungjawaban di hari kiamat kelak. Atau yang baik, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui semuanya. Wala ajana min dalik atau yang kurang dari jumlah tadi, ya tiga ataupun empat atau yang kurang dari itu, wala aksar ataupun yang lebih dari jumlah itu Illahu ma'ahum kecuali Allah bersama mereka. Ini arti apa? Ma'ahum bersama mereka. Apa makna Allah bersama mereka? Itulah yang kita sampaikan tadi. Ma'ahum bi ilmihi. Allah bersama mereka di mana saja mereka berada dengan ilmunya, dengan pengawasannya, dengan penglihatannya, dengan pendengarannya. Ya. Ini yang ma'iyatul amma kemarin. Adapun ma'iyatul khasah bersama mereka yaitu hamba-hambanya yang beriman, yang bertakwa dengan ya bukan hanya pengetahuannya, penglihatannya, pendengarannya, dengan ilmunya, namun lebih dari itu Allah bersama mereka dengan pertolongannya, dengan ya Allah membantu mereka menyelamatkan mereka dari mara bahaya. Ini kalau al-ma'iyatu al-khasah. Ilahu ma'hum Ya, tidaklah mereka itu berbisik-bisik kecuali Allah bersama mereka di mana saja mereka berada. Summa yunabbi'uhum bima amilu. Awas, ya, jangan berbisik-bisik yang ya bisikan-bisikan syaitan, bisikan-bisikan mengadu domba, bisikan-bisikan membuat fitnah, membuat provokasi. Karena apa? Allah ancam. Seperti yang kita sampaikan kemarin. Ya, Allah Maha melihat Allah Maha mendengar. Bukan sekedar melihat mendengar. Itu aja apa? Di antaranya ada unsur ancaman. Kalau bisikannya tidak benar, perbuatan tidak benar, Allah mengawasi sekaligus hati-hati. Allah akan memberitahukan kepada mereka apa yang mereka perbuat pada hari kiamat. Innallaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Kata Syekh Abdul Masin Al-Abbad, Fakat budiat hadil ayatu bil ilmi. Ayat ini, surat apa tadi? Ayat, ya. Allah memulai ayat ini dengan ilmunya. Alam taro Allah ya'lam. Tidakkah engkau perhatikan bahwasanya Allah mengetahui. Dimulai dengan sifat ilmunya. Kemudian wahutimat bil ilmi. Allah tutup ayat ini dengan masalah sifat ilmunya wa wa Allah bi kulli syai'in alim. Makanya para ulama mereka mengatakan dia bersama mereka di mana saja mereka berada ditafsirkan dengan kebersamaan Allah dengan apa? ilmunya. Ini bukan takwil yang batil seperti yang dituduhkan oleh al bid'ah. Kalian juga mentakwil itu buktinya Allah bersama mereka di mana saja mereka berada. Kalian katakan dengan ini tetawil. Kita katakan, kalaupun dikatakan takwil, ini takwil yang sahih. Karena apa? Redaksi ayatnya itu memang mengantarkan kita ke pemahaman seperti itu. Memulai ayat dengan ilmunya. Allah tutup dengan ilmunya. Maka mana dia bersama mereka di mana saja mereka berada itu kebersamaan dengan apa? ilmunya. Kita bukan mentakwil sebagaimana kalian tangan ditakwilkan dengan kudrat tanpa aja ya dalil yang yang yang benar. Ya, tanpa dasar yang yang benar. Kalau ini adalah takwil yang sahih kalaupun itu dikatakan takwil. Namun inilah pemahaman yang yang benar. Ya, tidak dikatakan dengan zatnya Allah di mana-mana apalagi ayat-ayat yang banyak mengatakan Allah ada di atas langit. Nah, wa fusirat bi anna ma'iyatun haqiqiyah. Maka ditafsirkan kebersamaan Allah dengan manusia ini kebersamaan yang hakiki. Meskipun hakikatnya bukan apa dengan zatnya. Naam Allah bersama mereka. Cuma kebersamaan itu tidak harus oleh itu apa? Menempel dengan makhluknya, bersatu dengan makhluknya. Nanti akan disampaikan ini pun secara bahasa suatu yang ya bisa diterima. Wal makna anna Allah bidati, bidati. Maknanya Allah berada di atas arasnya dengan zatnya wa huwa ma'a khalqihi duna imtizajin aw ikhtilat namun Allah bersama dengan makhluk bukan maknanya eh bercampur bersatu nempel bersanding fa'inal makhlukat saghiratun haqira. karena makhluk itu makhluk yang kecil yang haqira, yang hina amama azamatillahi wa kibriyai di hadapan ya, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu azza wa jalla ma'akauni faqarsihi fahuwa qaribun min ibadihi. Meskipun demikian wajib kita yakini Allah zatnya di atas aras namun dia dekat dengan hamba-hambanya. Kata-kata dekat, kata-kata bersama itu tidak harus ya berdampingan, tidak harus nempel bersanding. Ya. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu fil wasithiyah. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam akidah wasitiyah yang sudah kita pernah eh, khatamkan di masjid ini eh, sekitar eh, 11 tahun yang lalu. Alhamdulillah. Kalau mungkin ada yang dulu angkatan pertama masih ingat insyaallah taala. Kalau masih ingat ya. Wa qad dakhala fi ma dzakarna al iman billah al iman bima akhbarallahu bi fi kitabih. Ya, bahwasanya kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah telah kita sampaikan dalam pembahasan iman kepada Allah yaitu mengimani apa yang Allah kabarkan di dalam Al-Qur'an wa tawataran Rasul sallallahu dan telah mutawatir dari hadis Rasul sallallahu wa ajma'a alaihi salaful ummah dan telah ijma ya ulama-ulama salaf min anna subhana fauqa samawati ala arsyih ya sekali lagi beliau mengatakan banyak ayat-ayat banyak hadis-hadis dan ini ijma salafus saleh bahwasanya Allah berada di atas arasnya dengan zatnya. Aliyun ala khalqi. Allah di atas semua makhluk-makhluknya. Wa huwa subhana ma'ahum aina makanu. Namun Allah bersama mereka di mana saja mereka berada, ya lama ya lamu mahum amilun, yaitu Allah mengetahui apa yang mereka perbuat. Zatnya di atas langit, namun ilmunya bersama hamba-hambanya. Kama jama baina zalik fi qouli ta'ala, sebagaimana Allah sendiri telah menggabungkan dua hal itu di dalam eh, surat Al-Hadid ayat yang keempat. Menggabungkan apa? Antara zatnya ada di atas aras dengan ilmunya di di mana-mana. Allah yang mengatakan demikian. Kita nggak mentawil-tawil. Ya Allah mengatakan, "Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin, tsumma stawa 'alal arsy." Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa. Kemudian Allah tinggi di atas arsy. Tinggi dengan apa yang di sini? Dengan zatnya. Ya, Kemudian Allah mengatakan, Ya lamu ma baina Ya'lamu ma yalju fil ardi wa ma Setelah Allah menjelaskan tentang zatnya di atas aras, Allah menjelaskan tentang sifat ilmunya. Dia mengetahui apa yang masuk ke bumi dan apa yang keluar dari bumi. Wa ma yanzilu sama wa ma yarju Dan Allah Maha tahu apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke atas langit. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan dia bersama kalian di mana saja kalian berada. Wallahu bima ta'maluna basir dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian kalian perbuat. Ini sama dengan ya ayat tadi surat Al-Mujadilah yang ketujuh bahwasanya Allah ya sebelum mengatakan dia bersama mereka atau Allah bersama kalian di mana saja kalian berada, Allah ya misalnya apit ucapan tadi, firmanya tadi dengan ilmunya. Ya'lamu ma yariju fil ardi. Allah Maha mengetahui apa yang masuk ke bumi. Sampai terus tentunya tadi. Kemudian Allah mengatakan dia bersama kalian di masa yang berada. Allah tutup lagi dengan wallahu bima ta'maluna basir. Dimulai eh sebelum wa ma'akum di eh, dimulai dengan ilmunya Allah dan diakhiri dengan ilmunya. Makanya ulama mengatakan kebersamaan Allah di situ bukan dengan zatnya, namun dengan apa? ilmunya. Karena redaksinya menguatkan akan hal seperti ini. Ini bukan takwil. Sebagaimana takwilnya kelompok Alibit atau asyariah yang mengatakan tangan artinya kekuasaan. Turunnya Allah dengan zatnya seperti turunnya. Atau turun rahmatnya, turun perintahnya. Ini takwil yang batil karena memang redaksinya tidak menguatkan ucapan tersebut, takwil tersebut. Adapun di sini ini sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Zatnya ada di atas aras, namun ilmunya di mana-mana. Kemudian beliau mengatakan, Walaysa ma'na qawlihi wa huwa ma'akum, annau mukhtalitun bil khalqi. Bukanlah makna firmannya dia bersama kalian, bahwasanya Allah itu ya dempet, ya bercampur, nempel dengan makhluk-makhluknya. Fa inna hadza la tujibuhu al Karena ini tidaklah sesuai dengan bahasa. Entah bahasa Arab, bahasa Indonesia, ya, yang penting bahasa manusia insya Allah seperti ini. Ya, nggak tahu bahasa jin, ada yang tahu? Ya, namun bahasa manusia, bahasa Arab, bahasa Indonesia, namanya bersama tidak harus apa? Nempel, dempet, ya, bersatu, berdampingan. Ya. Wa wa khilafu ma salaful ummah. Dan ini yang telah apa? Atau tidak ya, kalau dikatakan Allah bersama makhluk dalam artian menempel ini menyelisih ijma salaful ummah wa khilafu ma fatarallahu al khalqa dan menyelisihi fitrah yang Allah berikan kepada makhluk-makhluknya. Bal al-qamar ayatun min ayatillah min asari makhlukati wa huwa mawdu'un fis sama wa huwa ma'al musafir wa ghil musafir aina makana contoh secara bahasa yang menunjukkan bahwasanya arti kebersamaan itu tidak harus nempel, tidak harus dempet, tidak harus apa berdampingan. Kata beliau, contoh bulan, ya. Salah satu tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala Padahal bulan itu termasuk makhluk yang paling kecil jika dibandingkan dengan arsnya Allah, dibandingkan dengan langit dan bumi, dibandingkan dengan kursinya Allah itu termasuk makhluk yang kecil, ya. Dan dia ada di atas, ya. Namun bulan kalau sudah muncul, ya, dia selalu bersama orang musafir atau yang bukan musafir di mana saja mereka berada. Betul enggak? Coba kalau ada bulan ya, antum jalan dari Alamin sini sampai ke Sidoarjo jalan kaki. Ikut enggak bulan itu? Bersama enggak? Apakah bersama itu harus di atas kepala antum? Masya Allah kok ada bulan di atas kepala antum, ya itu namanya terang bulan, bukan bulan. <laughs> Ini salah bahasa. Ya. Ini kata Syekhul Islam Rahimah juga para ulama yang lain Salah satu contoh dalam segi bahasa, kata-kata bersama nggak harus nempel, nggak harus Allah di mana-mana dengan zatnya bersama kita. Iya. Dan sering juga kita sampaikan secara bahasa antum mungkin ya yang pernah dulu mantan pacar ya, dulu pernah waktu mungkin tidak ada eh, HP itu pakai surat saja antum mengatakan ya aku bersama dirimu di mana saja aku berada. Begitu tak? Betul tak? Ngaku, Hah? Ya, alhamdulillah sudah tobat, tidak apa-apa. Ya, mengaku dosa ketika sudah bertobat, ya itu sebagai pelajaran bagi yang lainnya. Ojo niru-niru, ya. Apalagi ada dengan ya sekarang HP dengan adanya gadget sekarang luar biasa. Ya, meskipun antum di Amerika sana atau di Eropa, di Australia, di Arab Saudi, ya istri antum di sini, antum ketika merayu sang istri ya mengatakan ya aku selalu bersamamu di mana saja aku apa berada lewat SMS, lewat WA ada sebagainya. Betul enggak? Ucapan seperti itu. Apakah disalahkan? Ya, salah mas, masa ya dikatakan bersama. Secara bahasa ini suatu yang apa? Bisa diterima. Ya, namun inilah ahli bid'ah mereka la syar'an wala lughatan. Tidak paham bahasa, tidak paham juga apa? syariat. Wa subhanahu Wa Taala ya itu bulan saja yang sekecil itu diungkap diungkapkan dengan bahasa yang seperti itu tidak ada masalah ya apalagi Allah yang maha yang maha besar nah Rakibun ala khalqihi Allah mengawasi hamba-hambanya di mana saja hamba itu berada Muhaimin alaihim Allah yang menguasai mereka muttalian ilaih yang mengetahui keadaan mereka ila ghairi dalik min ma'ani rububiyati dan masih banyak lagi yang berkaitan dengan makna rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Wa qulu hadzal kalam ala dzakara Allah azza wa jalla min annahu faqal asyi wa anna ma'ana haqqun ala haqiqatihi. Maka firman Allah yang mengatakan Allah ada di atas aras namun Allah di mana-mana dengan ilmunya. Ini sesuatu yang apa? Merupakan kebersamaan yang hakiki. Ya, namun kebersamaan yang hakiki tidak harus apa? Menempel harus apa dempet? Tidak. Sama dengan dekat. Ya, kata-kata dekat tidak harus apa? Nempel. Surabaya dekat dengan Bali. Ya, jika dibandingkan dengan Irian misalnya. Apakah Surabaya harus ya, nempel dengan Bali atau dengan ya Pulau Madura? Tidak harus. Terpisah dengan laut, nggak harus nempel, betul tidak? Dekat. Ya, namun tidak harus apa? Menempel. Demikian pula Allah dekat. Wa nahnu aqrab ilaihi min hablil warid. Eh kami kata Allah lebih dekat kepadanya daripada ular lehernya. Tidak harus namanya dekat itu apa? Menempel. Sampai juga antum ketika pacaran setelah pernikahan. Ya, antum tinggal eh kerja di nah diutus ke luar negeri atau di luar kota. Antum mengatakan eh, ya apa jauh di mata, dekat di, di hati. Betul nggak? Yang paham bahasa ya, yang nggak paham, ya mohon maaf ini bagi mereka-mereka yang sudah mengalami masa-masa romantisme, ya yang belum ya sabar. Jadi kata-kata dekat itu adalah apa? Tidak harus namanya menempel atau dempet, ya harus menempel tidak harus. Ya ini dalam segala bahasa demikian. Layak talilah tahrif maka kata-kata ya Allah dekat Allah bersama ketika kita mengatakan itu dekat dengan ilmunya, dekat eh dengan pengawasannya, dengan pendengarannya, bersama dengan ilmunya bersama, ini bukan apa takwil. Ini bukan menyimpangkan dari mana yang sebenarnya. Inilah bahasa Arab seperti ini. Begitu pula adalah bahasa apa? Bahasa Indonesia. Ini bukan takwil, ya. Namun inilah ahli bid'ah mereka apa? Maling teriak maling. Lakin yusanu ala anidunulil kadibah mislu an yudhan anna dhahira qawli fi sama anna sama tuqillu aw tudhilluhu. Namun perlu di sini untuk diperjelas lagi agar tidak ada prasangka-prasangka atau ya khayalan-khayalan yang salah tentang kata-kata Allah ada di sama di langit ya. Bukan maknanya langit itu menaungi Allah. Naudzubillah min dalik. Ya, kata-kata Allah di langit atau di atas langit itu bukan berarti Allah yang pertama butuh kepada langit. Allah tidak butuh kepada aras. Bukan berarti aras itu menaungi Allah, meliputi Allah. Tidak sama sekali. Apalagi ditegaskan tadi, Allah di atas semua makhluknya. Makhluk yang paling tinggi aras. Allah ada di atasnya. Maka otomatis Allah tidak diliputi oleh aras, tidak ada yang di atas Allah sesuatu apapun. Ya, Allah yang maha maha tinggi. Karena memang ada sebagian ahli bid'ah mengatakan kalau kita mengatakan Allah ada di atas langit, oh langit itu akan apa? Meliputi Allah. Nah, kata-kata mereka Allah di mana-mana lebih dasar, ya. Cuma itulah mereka apa? Enggak berakal, enggak berpikir. Menuduh kita ya mengatakan kalau Allah di atas langit berarti Allah meliputi Allah diliputi oleh langit. Ya. Nah, kata-kata Allah di mana-mana apa nggak lebih parah? Naudzubillah min dalik. Allah di ya dalam toilet apakah toilet meliputi Allah? Naudzubillah min dalik. Luar biasa kurang ajarnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekali lagi Allah di atas langit ya bukan berarti Allah butuh kepada langit, bukan berarti Allah diliputi oleh langit, tidak sama sekali. Allah yang meliputi langit dan bumi. Wahada batil bi ijma' alil ilmi wal iman ya secara ijma batil kalau mengatakan Allah diliputi oleh langit atau yang sejenisnya fa Allah qad wasi'a kursiyyu samawati wal ard kursinya Allah saja meliputi langit dan bumi seperti dalam ayat kursi wasi'a kursiyyu samawati wal ard maka Allahu akbar Allah yang lebih besar dari semuanya itu Wa huwa yumsiku samawati wal ardu antazula. Dialah Allah yang menjaga langit dan bumi jangan sampai eh jatuh atau hancur. Allah mengatakan wa yumsiku sama antaku alal ardi bi illa bi idni. Allah yang menjaga langit jangan sampai jatuh ke atas bumi kecuali dengan seizin dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti pada kiamat Allah akan hancurkan idas samaun fatarat. Ayat eh, ketika apa? langit itu terbelah. Akan Allah hancurkan pada hari kiamat nanti. Namun sekarang Allah jaga. Wa min ayati antakum sama wal ardu bi amri. Di antara tanah dan kekuasaan Allah, tegaknya langit dan bumi dengan seizin dari Allah. Ila anqala. Sampai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, "Wa ma dzukira fil kitab wa sunnah min qurbi wa ma'iyatihi la yunafi ma dzukira min uluwihi wa fawqiyatihi." apa yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, di dalam hadis, tentang kedekatannya dengan hamba-hambanya, tentang kebersamaan Allah dengan hamba-hambanya. Ini tidak bertentangan dengan ketinggian Allah di atas arasnya. Ya, karena bisa apa? Dijamakan secara bahasa, secara kenyataan. Allah dekat dengan ilmunya. Zatnya ada di atas Lang. Seperti tadi, ayat manusia mengatakan, rembulan bersamaku di mana saja aku berada. Dia di atas, namun apa? Dia bersamaku, dia dekat denganku. Fa inna subhana laisa kamitsi syai'un fi jaminu utihi. Dan Allah Ta'ala tidak ada sesuatu yang serupa dengannya dalam segala sifat-sifatnya. Seandainya pun kata para ulama, seandainya. Tidak mungkin makhluk itu bersatu ucapan, dia dekat dan dia tinggi dengan ya yang lainnya. Seandainya itu tidak bisa dalam makhluk, namun Allah apa? ya tidak ada satu yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa aliyun fi junuwihi qaribun fi uluwihi. Allah Maha Tinggi ketika dekat dengan hambanya dan Allah itu dekat dengan hambanya meskipun dia tinggi di atas arasnya. Ketinggian dan kedekatan Allah tidak saling tabrakan, bisa apa? Eh dijamakkan bagi mereka-mereka yang masih punya akal dan hati yang selamat. Paragraf yang terakhir, ويشير شيخ الإسلام رحمه الله في الجملة الأخيرة وهي قال علي في دنوه قريب في علوه إلى ما جاء في حديث نزول الرب إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الأخير من الليل وحديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم أن رسول صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم aktsar min an yu'tikallahu fi abadan an nar min yaumi arafah wa innahu la yajnu summa yubahi bihim al malaika fayaqulu ma arada haula kata Syekh Muhammad eh, Abdul Musin Abad Al Badr hafizallahu taala Syekhul Islam Taimiyah rahimallahu pada ucapan terakhir tadi Allah tinggi namun dekat Allah dekat namun dia tinggi ini beliau mengisyaratkan kepada hadis tentang turunnya Allah ke langit ke langit dunia Allah sanggup ya dia dalam satu waktu tinggi di atas aras namun dia juga apa turun ke langit dunia ya jangan disamakan dengan makhluk Allah sanggup dalam waktu yang bersamaan tinggi di atas aras namun dia apa turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir demikian pula hadis Aisyah radhiallahu anha dalam Sahih Muslim Rasul bersabda, tidak ada suatu hari yang Allah lebih banyak memerdekakan hambanya dari api neraka daripada pada waktu hari Arafah bahwasanya Allah itu dekat dengan jemaah haji ketika di Arafah. Dia dekat dengan penduduk Arafah, namun dalam satu waktu Allah tinggi di atas aras. Karena kita yakini ketinggian Allah itu sifat dzatiyah. Apa sifat dzatiyah? Sifat yang selalu menempel pada Allah, tidak akan mungkin bisa apa? berpisah dari Allah. Selalu Allah itu tinggi di atas arasnya. Kapan dan di mana saja dalam keadaan apapun, Allah tinggi di atas arasnya. Allah ala-ali. Ya, Ali tinggi di atas semua makhluknya. Meskipun pada suatu saat Allah akan dekat dengan hambanya. Tidak bertentangan. Allah ala kulli syai'in qadir. Ya, jangan disamakan dengan makhluk. Ini kata uh, Syekh Abdul Muhsin Abad al badar Allah tinggi namun dekat, dekat namun tinggi. Ini mengisyaratkan kepada dua hadis. Hadis tentang turunnya Allah ke langit dunia seperti malam terakhir. Dan hadis yaitu di padang Arafah di ya musim haji atau pada waktu Arafah. Kemudian Allah membanggakan jemaah haji di hadapan para mereka seraya mengatakan apa yang diperbuat oleh mereka yaitu jemaah haji tersebut. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan. Ya, sebelumnya saya ingin ya menunjukkan ini kitab yang saya maksud kemarin berapa yang waktu yang lalu fikih asmal husna ya karangan Syekh Abdul Razak bin Abdul Abbad ya ini aslinya yang sudah kita baca beberapa makna tentang Asmaul Husna yang terjemahannya alhamdulillah sudah saya terjemahkan ini diterbitkan ya, tahun 2010 edisi, eh, cetakan pertama 2010 ini saya yang terjemahkan dengan salah satu ustadz yang lain Insya Allah pada beberapa saat yang akan datang kita akan sampai kepada Asmaul Husna ya insya Allah pada ini ada pembahasan khusus tentang Asmaul Husna. Insya Allah kita usahakan ya untuk kita membaca makna-maknanya dari eh, kitab ini. Ya, kalau mungkin ada yang punya kitab aslinya, silakan nanti dibawa atau terjemahannya. Insya Allah pada halaman 50, 85. Ya, 85 sampai halaman 92 ini Asyikh ah, Abdul Muhsin al abad menyebutkan 99 nama Allah. Ya, insya Allah kita akan sedikit meringkas ya sekilas saja apa makna daripada nama-nama Allah tersebut dari kitab ini. Kalau antum berkenan, berkenan tidak? Hah? Harus. Iya. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau mungkin ada satu dua pertanyaan, tafadhalu. Ya. Itu berkaitan dengan namanya hadisul wali. Hadis tentang wali Allah. Saya mau sebutkan secara lengkap hadisnya dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa saya Rasul bersabda, Allah berfirman, ini hadis namanya hadis apa? Al-Qudsi. Allah berfirman, "Man ajali waliyan faqad adantu bil harbi." Barang siapa memusuhi waliku kata Allah, aku mengumumkan perang kepadanya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaratu alaihi. Dan tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepada Aku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dari yang aku wajibkan kepadanya. Ini ciri wali Allah yang melaksanakan yang wajib-wajib. Yang wajib tentunya apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak akan mungkin dia bisa melakukan yang wajib kecuali dengan apa? Belajar. Makanya wali Allah bukan orang yang jahil. Karena orang yang jahil nggak mungkin tahu kewajibannya. Makanya wali Allah cirinya apa? belajar, tahu mana yang wajib, mana yang halal, mana yang haram, mana yang ya wajib, mana yang dilarang. Kemudian kata Rasulullah SAW dalam hadis kursi ini, wala yazalu abdi yataqarrab ilayya bin nawafil hatta uhibba. Senantiasa hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang ya nyawafil. Ini ciri wali Allah yaitu melaksanakan yang wajib kemudian apa? yang mustahab. Yang wajib dulu, kemudian apa? Yang mustahab. Jangan dibalik. Yang wajib tinggalkan, yang sunnah apa? Ya dilakukan. Ini bukan wali Allah, karena dia meninggalkan yang yang wajib. Kemudian kata Rasul dalam hadis kursi ini, faida ahbabtu atau jika ya dia sudah melaksanakan yang wajib, yang mustahab, maka aku mencintainya kata Allah. Wala yazalu abdi yataqarrab ilayya binawafil hatta uhibbu senantiasa aku mendekatkan dirinya kepadaku dengan yang nawafil yang mustahab sampai aku mencintainya. Faida ahbabtuhu kuntu sam'ahu ala yasma'u Kalau aku sudah mencintainya, kalau terjemahannya memang seperti tadi. Aku akan menjadi pendengarannya yang dia mendengarkan dengan dengannya. Memang ini banyak yang disalahpahami. Terutama oleh kelompok jatuh wujud manunggaling kaulah Gusti. Itu wali Allah bersatu karena Allah menjadi telinganya. Ya, wa basarahu alladhi yubsiru dan Allah menjadi penglihatan yang dia melihat dengannya. Makanya tidak semuanya bisa diterjemahkan dengan bahasa Indonesia. Nggak bisa mewakili. Ya. Namun apa maknanya kalau itu tidak benar? Maknanya kata Pak Ulama, Allah akan yusadid meluruskan pendengaran sang wali tersebut. Ya, sang wali nggak mungkin mendengarkan rigi dan sada seterusnya. Itu bukan wali Allah itu wali syaitan. Ya. Dan wali Allah ya, akan diluruskan penglihatannya, tidak melihat yang haram. Ya. Kemudian wajahu allah tiap biha dan kalau aku sudah mencintainya, ya aku akan meluruskan tangan yang dia pak memukul dengannya ketika mungkin jihad dan sebagainya warijilahu atiyam shibiha dan aku akan meluruskan langkahnya tidak melangkah kecuali kepada yang hak wala insa'alani la'utiyanna jika dia minta aku akan beri walan ista'adan la'uidanna dan jika dia minta perlindungan aku akan apa lindungi Asyik Muhammad bin Salih Timin rahimahullah dalam akhir kitab Al-Qaidul Muslah. Alhamdulillah sudah kita khatamkan di Masjid Al Hijrah dulu. Beliau menyebutkan di antara syubhat al-bid'ah yang menuduh kita juga mentakwil pakai hadis ini. Kata mereka, kalian mengatakan kita mentakwil. Kalian juga salafi mentakwil. Buktinya apa? Kalian mentakwil. Allah menjadi pendengaran, wali, kalian takwilkan dengan Allah meluruskan. Ya, maka kita katakan, redaksi hadis kutsi ini tidak mendukung keyakinan kalian yang mengatakan Allah bersatu dengan wali-walinya. Karena apa? Di dalam hadis itu dari awal sampai akhir Allah memisahkan antara dirinya dengan apa? Hambanya. Tidak mengatakan Allah bersatu. Coba awal hadis tadi mengatakan apa? Man adali walian. Barang siapa musuh ya apa? Waliku. Di situ ada Allah, ada wali. Kemudian pada akhir hadis itu Allah mengatakan, jika dia minta, aku akan beri. Kalau bersatu, nggak bisa dipisahkan. Mana yang minta, mana yang apa? Memberi. Ya, jadi kata para ulama, Jana ya, Syekh Muhammad Semin. redaksi ayat ini dari awal sampai akhir memisahkan antara al khalid dengan makhluk. Maka tidak sama sekali benar kalau dikatakan ini berarti wahdatul wujud, manunggalin kalau Gusti, bersatunya Allah dengan para para walinya. Makanya apa? Dimaknai seperti itu karena nggak mungkin Allah menjadi pendengaran. Walina udzubillah bilang Makhluk yang hina dina, nggak mungkin Allah menjadi apa? Pendengarannya. Allahu akbar. Ya, secara apa? Ya, syariat, dalil sudah tidak benar. Demikian pula secara fitrah. Atau mener mau menerima kalau dikatakan Allah menjadi pendengarannya wali. Naudzubillah udah bilang Ya. Kalau wali masuk ke toilet, Allah bersama mereka di toilet, Naudzubillah min dalik. Allah jadi eh kakinya naudzubillah min dalik. Ketika sang wali ke toilet Allah menjadi kakinya wali naudzubillah min dalik secara fitrah. Eh, ya, enggak mungkin. Eh, ya. Apalagi didukung dengan nas tadi atau redaksi hadis tadi. Maka makna sekali lagi Allah menjadi pendengaran itu artinya adalah Allah meluruskan pendengaran sang sang wali. Wallahu taala alam. Ah, ini ada bisikan setan. Kalau Allah ala kulli syai'in qadir, mungkinkah Allah menciptakan makhluk yang lebih besar dari Allah? Ini sudah kita jelaskan di Krampis, ini termasuk bisikan apa? Asyaitan. Maka kita ucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amantu billah wa bi rasulillah. Aku beriman kepada Allah dan rasulnya dan kita yakini Allahu akbar. Allah yang Maha apa? pesan nggak akan mungkin ada yang lebih besar daripada Allah. Kemudian berhenti dari stop syubhat ini. Paham ya? Ya memang ini adalah apa? Salah satu bisikan aseton. Jangan diteruskan. Nanti anda gila. Ya. Bagaimana jika orang tua melarang berjenggot dan menganggap kita menjalankan sunnah tetapi tidak menjalani kewajiban taat dengan orang tua? Ya kita sampaikan Allah mewajibkan kita untuk mentaatinya dan mentaati Rasulnya Alaihi Wasallam itu secara mutlak. Adapun taat kepada siapapun dari manusia, eh, selain Rasul tadi, itu ketaatan yang mukayat yang terikat. Rasul mengatakan, La ta'ata alim makhlukin fi khalik. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam memaksiat apa? Al-Khalik. Yang memelihara jenggot, perintah Allah dan Rasulnya Ya Allah mengatakan ati Allah ati Rasul, taatilah Allah dan taati Rasul. Dan Rasul mengatakan aful liha, peliharalah jenggot. Itu perintah Rasul dan perintah hukumnya wajib. Kalau orang tua melarang, berarti bertentangan antara perintah Allah dan Rasulnya dengan perintah orang tua. Mana yang kita dahulukan? Hah? Eh, perintah Allah dan Rasul. Kita katakan bahwasanya ini bukan sekedar sunnah. Eh, dalam arti yang ditinggalkan tidak mengapa, ini adalah sunnah Rasul dalam arti wajib. Ya, sunnah Rasul betul. Namun ini sunnah yang berarti wajib. Karena Rasul mengatakan, "Aful leha, pelihara jenggot." Ya, maka tidak ada kewajiban mentaati orang tua pada waktu meskipun kita sampaikan dengan cara yang apa? Yang baik. Mungkin orang tua nggak paham, apalagi di sana banyak syubhat. Ya, kita sampaikan dengan cara yang yang baik. Tetap kita apa? Pelihara jenggot. Dan kita tampakkan akhlak yang baik. Semakin panjang jenggot kita, semakin kita berakhlak yang baik kepada orang tua kita. Jangan malah kurang aja. Namun tetap, kalau orang tua merintahkan kepada yang baik, kita apa? tolak. Insya Allah awal-awalnya saja ada pertentangan. Namun kalau sudah ya lama pasti akan bosan juga. Ya, yang penting antum isi koma. Ya, intansullaha yang surkum wa tsabbit akdamakum. Ya, ada yang lain sebelum kita akhiri? Ya, tafadhol. Ya. Ya. Kalau di tengah-tengah salatul lail ya atau tahajud kemudian azan wallahu a'lam ya wala tubtilu a'malakum. Allah mengatakan jangan diputus ya salat kalian kecuali kalau masih lama. Oh, sudah mau tinggal selesai, teruskan. Ya, kalau kecuali masih atau ihram, azan subuh ya sudah tinggalkan. Ya, wallahu a'lam. Ya ini yang mungkin bisa kita sampaikan kurang lebihnya saya mohon maaf wa jazakumullahu khairan katsir atas perhatiannya aku lukali hada wa akhir da'wana anil hamdulillahi alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh